La kizba fihi wa la khulfun. Tidak ada di dalamnya, tidak mengandung dusta dan juga tidak menyalahi kebenaran. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa dan telah sempurnalah kalimat Rabb kamu sidqan wa adlan ay sidqan fil akhbar yaitu sidqan benar dalam setiap berita-beritanya wa adlan fil awamiri wan nawahi dan adil dalam setiap perintah dan larangan falamma akmalalahumuddin tammat alaihimun ni'mah Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama mereka, berarti telah sempurna jugalah nikmat Allah terhadap mereka. Ikhwat biddin wa iyyakum. Kemarin telah kita bacakan beberapa poin, beberapa paragraf yang intinya membicarakan seputar bahwa Agama Islam adalah agama yang sudah sempurna dan sudah cukup. Dan kalimat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-An'am ayat 15 ini dikatakan juga sudah sempurna. Sidqan. Sidqan yaitu segala berita-berita yang dicantumkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya dan segala berita-berita yang diberitakan oleh uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis beliau merupakan berita yang benar. Tidak ada satupun berita yang menyalahi kebenaran ataupun berita eh, atau kisah-kisah yang tidak tentu dari mana asal usulnya atau alias kisah-kisah dongeng. Segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah dan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi itu pasti benar. Oleh karena itu salah satu daripada konsekuensi daripada syahadat kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasdiqu fi ma'akbar, akhbar. Membenarkan segala apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila di antara kaum muslimin ada berita-berita Rasulullah yang tidak dia uh, yakini kebenarannya dengan alasan tidak masuk akal, berarti orang ini harus kembali lagi membenahi syahadatnya. Contohnya, sebagaimana sebagian kaum muslimin yang tidak percaya dengan adanya mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha Kemudian kisah Rasulullah yang meminta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan jumlah salat yang tadinya diwajibkan sebanyak 50 kali. Yang akhirnya Rasulullah beberapa kali minta dispensasi hingga menjadi 5 kali. Sebagian kaum muslimin menyatakan tidak ada mi'raj dengan alasan tidak ada tercantum dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an hanya tercantum tentang cerita ataupun kisah Isra Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjid aqsa. Segala segala puji maha suci Allah yang telah me membawa hambanya berjalan malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dan kata mereka tidak ada tercantum mi'raj perjalanan Rasulullah dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian mengenai permintaan Rasulullah untuk meringankan jumlah Salat ini juga dianggap tidak masuk akal karena dianggap Allah Subhanahu wa taala itu main-main. Mengapa tidak dari awal ditetapkan lima? Mengapa dari awal ditetapkan lima puluh? sampai diminta dispensasi barulah diberi uh, keringanan sampai lima lima waktu sehari semalam. Ini juga kata mereka hadis yang jelas tidak masuk akal dan akhirnya karena menurut rasio mereka tidak cocok dengan akal mereka, akhirnya mereka pun mendoaifkan hadis ini. Demikian para ikhwafidin azinallahu wa iyyakum. Jadi standar kebenaran berita bukan sebagaimana yang disebutkan sebagaimana kaedah kaedah para ulama-ulama hadis terdahulu dalam menilai kebenaran suatu berita. Namun standar benar dan tidaknya berita mulai mereka nilai dari uh, kadar rasional yang ada di kepala mereka. Apabila menurut rasio mereka tidak cocok, maka mereka pun membuang hadis ini atau dengan alasan tidak cocok dengan akal atau tidak cocok dengan kaedah-kaedah atau dengan alasan khobar ahad. Namun pada intinya mereka ingin uh, menolak hadis ini dengan beberapa cara. Untuk mengatakan hadis ini kami tolak terus terus, terus terang ini tentu seperti sikap yang ekstrim. Oleh karena itu sebagai seorang yang intelek tentunya lebih berdiplomasi dalam menolak satu perkara. Oleh karena itu kata mereka ya ini apa namanya uh, kurang cocok dengan sikap Allah yang merupakan Rabbul Alamin. Demikian para ikhwafidin azallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Allah, kalimat Rabb kamu sidqan wa adla. Sidqan artinya benar seluruh beritanya. Kalau ada berita yang tidak cocok dengan rasio kita, maka curigailah rasio kita, bukan jangan dicurigai kisah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun rasulnya. Adlan fil awamiri wan nawahi. Adil dalam semua perintah dan larangan. Tidak ada perintah dan larangan yang tercantum dalam syariat Islam kecuali itu merupakan suatu keadilan. Tidak ada pembahagian, tidak ada pembagian di dalam Islam kecuali itu merupakan suatu keadilan. Seluruh bagian yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu hal yang adil, seperti bahagian dalam ilmu waris, atau bahagian dalam mendapatkan harta rampasan itu ada bahagian-bahagiannya yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Dan inilah yang adil. Demikian juga bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi harta ghanimah, datang seorang laki-laki yang bernama Zulkhuwaisirah. Apa kata ya Muhammad adil? Wahai Muhammad berlaku adillah kamu. Kata Rasulullah, fa'ilam adil, fa'aman ya adil. Kalaulah aku tidak dikategorikan orang yang adil, siapa lagi yang dikatakan adil? Artinya siapa lagi yang menjadi standar keadilan? Ya. Kalau nggak akulah orang yang dijadikan standar keadilan, lantas siapa lagi? Artinya Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, kan begitu? Utusan Rabbul Amin, tidak ada yang lain selain beliau. Kalau Rasulullah pun dikatakan tidak adil, lantas yang lain bagaimana? Rasulullah saja nggak adil, yang lain berarti lebih tidak adil lagi. Makanya kata Rasulullah, Fa'ilam adil, sama ya adil. Kalau aku tidak dikatakan adil, siapa lagi yang adil? Demikian para azza azallahu ayyakum oleh karena itu orang yang mengatakan Rasulullah supaya adil tadi merupakan cikal bakal orang-orang khawarij. Demikian para azza azallahu ayyakum. Jadi semua perintah dan larangan itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita anggap kurang adil, ya kurang adil itu dikarenakan kita menilainya menurut perasaan. Makanya apa saja dari dari uh, apa namanya pribadi kita, penilaian dari pribadi kita, apakah perasaan, pemikiran dan lain-lainnya, logika dan lain-lainnya itu tidak bisa dijadikan standar kebenaran. Standar yang benar adalah Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lidzakari mithlu hadzil untayin bahagian laki-laki dua uh, bahagian laki-laki dua kali bahagian perempuan dan ini keadilan. Ya, dan ini merupakan satu keadilan dan keadilan ini relevan untuk semua zaman dan di semua tempat. Ya, sekali lagi keadilan ini bahagian ini merupakan bahagian yang relevan untuk semua tempat dan semua zaman. Tidak ada satu zaman pun yang tidak cocok dengan bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadikan dunia ini adalah Allah, yang menjadikan waktu juga Allah, yang menjadikan zaman juga Allah, dan yang menjadikan isi zaman juga Allah Subhanahu wa taala tentunya dialah yang paling tahu apa yang paling baik dan paling adil untuk makhluknya karena memang dia yang menciptakan. Ikhwatiddin azza wa iyyakum. Demikian juga seperti ar-rijalu qawwamuna al nisa laki-laki merupakan pemimpin atas para wanita. Ini satu keadilan. Kalau dirubah maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan. Coba lah rubah. Pasti akan terjadi ketimpangan-ketimpangan. Karena yang adil itu adalah laki-laki menjadi seorang pemimpin. Demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu para ulama usul menetapkan semua larangan yang tercantum dalam syariat pasti memudaratkan bagi umat manusia dan seluruh perkara yang diperintahkan ataupun yang dihalalkan itu merupakan perkara yang bermaslahat untuk makhluk, untuk umat manusia. Dan itu pasti. Dan itu merupakan suatu kepastian. Kalaupun suatu benda, suatu perkara, ataupun suatu perbuatan ada manfaatnya dari satu sisi, namun Allah tetap subhanahu, namun Allah subhanahu wa taala tetap melarangnya, perhatikanlah pasti, ya pasti manfaatnya itu lebih kecil dibandingkan mudaratnya, itu pasti seperti khamar, ya seperti judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maitir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Kul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwasanya pada khamar dan judi itu ada dosa ismun kabir dosa besar wa manafi'u linnas dan ada eh, apa namanya? ada manfaatnya. Khamar itu ada manfaatnya. Ya, paling tidak bisa membuat orang tenang ketika gelisah Ya menurut mereka-mereka yang sudah menjadi pencandu khamar. Mereka yang sudah menjadi pencandu khamar apabila mereka gelisah biasanya pra, pelariannya khamar, minum khamar. Kalau dia pecandu rokok, larinya ke rokok. Ya, bagaimana diharamkan rokok? Kan begitu padahal rokok merupakan sarana untuk menimbulkan inspirasi. Kan begitu? Kalau nggak merokok nggak timbul inspirasi. Jadi bagaimana? Tetap pasti akan memudaratkan. Ya. Inspirasi itu kan karena kita sudah tergantung. Kalau kita sudah tergantung dengan sesuatu apapun, berarti kita telah membuat inspirasi kita, kehidupan kita bergantung dengan sesuatu tersebut. Toh sebelum merokok juga ada inspirasi. Mengapa sekarang tiba-tiba setelah merokok baru? Uh, mengapa sekarang tiba-tiba inspirasi tergantung dengan dengan rokok? Jadi demikian para ikhwatiddin azallahu wa Makanya orang-orang yang pencandu rokok itu biasanya dan bukan biasanya seringnya begitu mereka akan lebih semangat bekerja ketika merokok. Gak makan gak apa-apa asalkan merokok. Coba bayangkan, gak apa-apa. Demikianlah para ekafidin wa alaikum jelas merusak, ya jelas merusak. Yang namanya manusia nggak makan itu jelas merusak kan begitu. Apalagi setelah nggak makan diisi asap-asap yang mengandung berbagai macam kuman-kuman dan Eh, zat-zat uh, kimia yang jelas merusak pernapasan. khafidin azza wa iyyakum. Oleh karena itu, walamma akmala lahumuddin, ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini untuk manusia, untuk Islam, tamat alaihimun nikmah, berarti telah sempurnalah nikmat Allah terhadap mereka. Tidak ada nikmat yang terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia selain dinul Islam. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengkaitkan antara kesempurnaan nikmat yang telah Dia anugerahkan dengan kesempurnaan Islam. Hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agama kalian dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian. Berarti sempurnanya Islam itu merupakan sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kepada kita. Lantas bagaimana dengan seorang yang uh, murid Imam Ahmad yang mengatakan alhamdulillah ya Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku seorang muslim. Kata yang Ahmad, enggak, itu kurang. Tapi katakanlah alhamdulillah ya Islam wa sunnah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku sebagai seorang muslim dan berada di atas sunnah. Bagaimana? Apakah Islam saya tidak cukup? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dengan adanya Islam ini berarti telah sempurnalah Islam. Tapi Imam Ahmad malah mengatakan sunnah. Islam itu seolah-olah kurang kalau nggak pakai sunnah. Bagaimana? Sementara Allah mengatakan Islam itu sempurna, itulah yang dikatakan kenikmatan yang sudah sempurna. Gimana? Cara kita memahami pendapat apa namanya perkataan Imam Ahmad ini. Mas Salman, silakan. Iya, sunnah itu kan Islam. Kenapa kau harus ditambah padahal? Padahal kalau dikatakan Islam, ya berarti di dalamnya sudah sunnah. Kenapa kok Kak Imam Ahmad mengatakan harus ditambah sunnah? Hmm, mana? Yang bisa menjawab boleh pulang. Bu, saya jawab pulang, Bu? Enggak, oh. Kalau gitu yang bisa jawab gak usah pulang gitu. Nah. Gimana? Hah? Sehingga perlu ditambahkan di atas sunnah. Boleh juga boleh. Para kafirin azza wa iyyakum. Kita lihat ketika ayat ini turun, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah aku cuk wa atmamtu 'alaikum ni'mati dan telah aku sempurnakan nikmat kali nikmatku kepada kalian. Kapan ayat ini turun? Tadi Pada generasi Rasulullah kan begitu. Islam yang ada pada generasi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Islam yang sempurna. Khairun nasi korni sebaik-baik manusia adalah zamanku. Sebaik-baik manusia yang dikatakan manusia itu mulai dari mulai dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Berarti e, generasi sahabat adalah generasi yang terbaik secara mutlak dari mulai Nabi Adam generasi Nabi Adam sampai generasi nanti para eh, hingga hari kiamat khairun karena kata Rasulullah sebaik-baik manusia adapun yang e, hadis yang lain dengan dengan lafaz khairul qarni sebaik-baik kurun itu hadisnya baik. yang sahih adalah khairun nas sebaik-baik manusia adalah korni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku kata Rasulullah. Iya. Generasiku berarti generasi sahabat lebih baik dibandingkan generasi pengikutnya Nabi Isa, lebih baik dibandingkan generasi pengikutnya Nabi I, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Mutlak. Itulah generasi sahabat. Ya. Itulah generasi Sahabat yang merupakan gemblengan alumni-alumni madrasah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya, ya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, al Yawma Akmal Tulaqum dinakum." Hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Kemudian, "Wa Tu alaikum ni'mati." Telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian. Karena memang pada generasi sahabat merupakan Islam yang sempurna Islam yang tanpa cacat. Lantas mengapa Imam Ahmad memberi tambahan? Kita ketahui Imam Ahmad setelah berapa kurun dia muncul. Pada kurunnya Imam Ahmad mulai muncul bid'ah-bid'ah. Walaupun orang tersebut masih dikategorikan sebagai seorang muslim, tapi telah berbagai muncul karena masuknya berbagai macam bid'ah-bid'ah, kurafat dan lain-lainnya, makanya Imam Ahmad perlu menambahkan sunnah. Artinya, ya artinya mereka yang tetap berpegang dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membedakan antara orang sunnah dengan orang-orang yang selain sunnah. Hanya sekedar Islam saja. Dia ahli bidah. Dia seorang muslim. Tapi ahli bidah. Kan begitu. Dia seorang muslim. Tapi mau Dia seorang muslim tapi al-qadariyah dan lain-lainnya. Oleh karena itu, Imam Ahmad menyebutkan alhamdulillahi alal islami wa sunnah. Jadi maksudnya Islam yang tetap berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah Islam yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. ولا يتصور أن يجيء الإنسان ويخترع في الشريعة, في الشريعة شيئا لأن الزيادة عليها تعد استدراكا على الله تبارك وتعالى وتوحي بأن الشريعة ناقصة وهذه يخالف ما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى oleh karena itu Oleh karena itu tidak bisa kita katakan bahwasanya datang seseorang kemudian dia memberi tambahan-tambahan terhadap syariat ini. Ya. Mengapa? Lianna ziyadata, karena tambahan-tambahan, adanya penambahan-penambahan dalam syariat yang sudah sempurna ini, itu artinya, itu artinya kita memberi tambahan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah sempurna. Berarti memberi sisipan. Kalau seandainya kita lihat, kita lihat suatu pakaian yang sudah sempurna. Tidak ada perlu lagi dikurang-kurangi dan tidak ada perlu lagi ditambah. Yang disisip, yang ditempel, itu kalau apa? Kalau ada yang koyak, kalau ada yang belobang, kan begitu. Kalau ada yang koyak, ada yang cacat, ada yang belobang, kemudian kita tempel, kita perbaiki, berarti kain tersebut tidak dikatakan sempurna. Yang dikatakan sempurna ini dia sudah sampai limit terakhir. Ditambah dikit pasti akan rusak. Dikurangi nggak sempurna lagi jadinya. Makanya mereka yang memberi tambahan-tambahan terhadap syariat ini tergolong orang yang memberi sisipan, menyisip syariat di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah sempurna. Itu menunjukkan itu berarti konsekuensinya berarti dia mengatakan bahwasanya syariat ini kurang Kan begitu. Karena perlu, masih perlu ada tambahan-tambahan. Masih ada perlu tambahan-tambahan. Syariat belum apa namanya? belum semarak tanpa tambahan tersebut. Makanya perlu tambahan ini agar lebih semarak. Begitu. Ya. Tambahan ini lebih buat semarak. Makanya seperti Maulid Nabi, kan begitu. Itu supaya apa? Sebenarnya supaya semarak saja kalau muslim nggak ada peringatan-peringatan rasanya macam apa ya macam kok melempem gitu ya. loyo nggak ada nggak ada peringatan-peringatan begitu sementara orang-orang lain banyakkan banyak peringatan-peringatan orang-orang sunnah orang-orang salafi belajar belajar tahara belajar uh, akidah belajar apa wudhu belajar sholat Rasanya di pengajian-pengajian saja. Enggak. Apa namanya? Enggak. Enggak meriah, enggak gebiar begitu. Yang gebiar itu kan kalau demo turun ke jalan-jalan, teriak-teriak, berdampingan dengan para akhwat-akhwat. Tentu kan gitu. Kan meriah kan? Meriah terlihat masuk TV lagi paling depan. Bawa spanduk. Kan begitu, terlihat meriah, terlihat aksi. Nah, begitu. Oh, berarti memang Islam itu yang begini-begini ini dianggap gak sempurna, gak gebiar, gak semarak. Kalau zikir masing-masing gak semarak, tapi coba dikomandoi rame-rame, lebih semarak, lebih syahdu dan begitu, lebih merinding bulu kudu, lebih khusyuk, kan begitu jadinya. Apalagi yang membawanya eh, suaranya bagus, suaranya disyahdu-syahdukan, seolah-olah muncul dari perut yang paling dalam, Begitu. Akhirnya mendengar pun apa menangis. Menangis karena apa? Karena memang suaranya itu menyedihkan, bukan isi daripada doanya. Doanya nggak paham dia orang bahasa Arab. Dan begitu para ikhwatiddin Allah wa iyyakum. Oleh karena itu kalau ada yang mengatakan Allah ini kalau ada yang memberi tambahan terhadap syariat ini itu artinya dia mengatakan syariat ini masih kurang. Allah mengatakan sempurna dia katakan kurang. Wahada yukhalifu ma ja'a bihi kitabullah tabaraka wa ta'ala. Ini jelas bertentangan dengan apa yang tercantum dalam kitabullah tabaraka wa ta'ala. Ya jelas bertentangan Allah mengatakan telah kusempurnakan, dia katakan masih kurang. Harus dia yang menyempurnakan. Jadi Allah itu nampaknya lebih rendah levelnya dibandingkan dia. Karena dia yang tahu bagaimana untuk menyempurnakan dinul Islam. Kan begitu. Kalau kita kait-kaitkan bisa kufur dia. Kalau dikait-kaitkan. Karena apa? Artinya, oh, berarti kamu katakan Allah itu masih kurang. Kamu lebih pintar dibandingkan Allah. Kan begitu. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud melihat orang yang zikir ramai-ramai, melihat orang zikir ramai-ramai, Abdullah Mas'ud hanya memberi dua gendang saja, dua poin. Eh, hey, kalian ini bagaimana? Kalian itu A'innakum ala millatin ahda min millati Muhammad. Kalian itu berada di atas agamanya yang lebih baik dibandingkan agama yang dibawa Muhammad. Karena apa? Karena Abdullah bin Mas'ud melihat cara seperti itu tidak pernah dia dapati, dia lihat pada zaman Rasulullah dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Makanya halakoh zikir, zikir jamaah itu juga tidak ada seorang pun, satu orang pun di situ seorang sahabat. Tidak ada satu orang pun di situ sahabat. Kalian ini berada di atas milah agama yang lebih baik dibandingkan agamanya Muhammad atau au muftatihuna abu dhalalah ataukah kalian mau membuka pintu kesesatan karena hanya dua saja nggak akan mungkin yang lainnya karena ibadah seperti itu tidak ada pada zaman Rasulullah sementara Allah mengatakan syariat sudah sempurna tapi kok mengapa ada ibadah seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan di dalam halakoh tersebut pun tidak ada seorang pun di situ sahabat. Nah, kalian pilihlah. Kalian lebih hebat dibandingkan agama yang dibawa oleh Muhammad. Kalau ini yang dipilih, apa kesimpulannya? Hah? Iya katanya. Yang pertama, lebih baik dibandingkan dengan agama yang dibawa oleh Muhammad. Apa konsekuensinya? Kufur. Ya. Konsekuensinya kufur. Oh iya, memang betul. Perlu tahu ya? Perlu <laughs> tahu. Kufur ini. Atau kalian membuka pintu kesehatan. Nah, pilihlah dua. Gak ada yang tiga. Apakah kalian berada dalam sunnah? Ya jelas gak ada. Orang tidak ada sunnahnya. Berarti kalau gak sunnah, bid'ah, gak ada yang lain-lain. Gak ada manzilah bina manzilatain. Gak sunnah, gak bid'ah. Mana ada dalam masalah ibadah. Ya. Semi, semi sunnah. Mana ada semi sunnah? Semi bid'ah kan begitu. Atau dengan kata lain bid'ah hasanah. <laughs> Kalau bid'ah itu jelas dolalah, nggak ada yang hasanah. Yang namanya maling tetap buruk, nggak ada maling pahlawan. Kecuali si pitung kan begitu. Nah, yang jelas maling jadi haram kan. Demikian para ikhwatiddin azza wa iyyakum. Ya, jadi kalian pilih saja dua yang mana karena nggak memang nggak ada pilihan yang lain. Ya tentu mereka tidak akan memilih dua-duanya. Mereka tidak akan memilih dua-duanya. Mereka memberikan argumentasinya. Ya Aba Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, Ma'aradana illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, sebenarnya kami ini menghendaki yang baik. Niat kami itu baik. Niat kami baik kemudian ditimpali oleh Abdullah bin Mas'ud kami min muridil khair lam yusibuha. Berapa banyak orang yang niatnya baik tapi tidak mendapatkan kebaikan. Niat yang baik saya tidak niat niat yang baik saja tidak cukup untuk menjadikan perbuatan itu sebagai perbuatan yang baik. Oleh karena itu niatnya bagus, perbuatannya juga harus bagus. Bagus di sini standarnya Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala wala insanun yazidu ala syari ala syar'illah wa yakunu ghayra Tidak mungkin ada seorang manusia yang memberi tambahan terhadap syariat Allah kemudian dikatakan orang ini tidak tercela. Tidak akan mungkin. Sama seperti kita membawa satu cangkir air penuh, tidak bisa ditambah lagi Ya, tidak bisa ditambah lagi. Kalau ditambah dia pasti tumpah. Kalau dikurangi berarti nggak sampai satu gelas. Kalau ada orang yang membawa menambah air ini, apakah setetes, apakah dua tetes, ataukah tiga cc dan seterusnya, ya jelas akan membuat tumpah. Yang namanya tumpah itu jelas tidak baik. Orang musri ataupun orang yang mubazir Segala sesuatu yang berlebihan, ya, kalau sesuatu itu sudah berlebihan, berarti dia sudah melewati kesempurnaan. Sudah sempurna, sudah cukup. Ditambah lagi, pasti berlebih. Sesuatu yang sudah cukup, kita tambah lagi, pasti akan tumpah. Pasti akan berlebih. Ini mubazir. Makanya apapun tambahan-tambahan yang melebihi takaran yang sudah sempurna, tidak ada yang mengatakan itu merupakan perbuatan yang baik. Apa saja? Sekarang berinfak. Berinfak berapa takaran maksimal? Hah? Bertiga? Ah, yang benar. Ada takarannya? Tidak ada takarannya. Lantas kalau saya berimpak sampai berimpak ke masjid sampai istri saya nggak makan, anak saya terlantar, kira-kira bagaimana? Apakah orang ini dikatakan orang yang baik? Oh dermawan pak, sampai-sampai istrinya nggak makan, kelaparan. Dikatakan dermawan? Tidak lagi dikatakan dermawan, kurang ajar namanya itu. Ya. Bagaimana mungkin dia mendahulukan yang sunnah sementara yang wajib dia tinggalkan? Kalau melihat dari dikeluarkannya nafkah dia uangnya bagus, tapi dilihat apa yang dia lakukan terhadap yang dia yang wajib dia lakukan, ini orang yang jelas melanggar syar'i. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimnya Allah wa iyyakum. Makanya tidak ada seorang pun yang menambah syariat ini kemudian dikatakan orang ini orang baik, tidak ada. Pasti orangnya orang buruk. Wahada amrun qad aiqana bihi ahlul milal kulluhum walillahil ham. Dan ini perkara ini merupakan perkara yang sudah diyakini oleh seluruh agama. Ya, seluruh agama, alhamdulillah. Walakin katsiran minhum yajhadun. Tetapi banyak sekali di antara mereka yang mengingkari perkara ini. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 14 wajahadu biha wa istayqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka mengingkarinya sementara mereka meyakini dalam hatinya. Karena apa? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan karena keangkuhan. Makanya para ikhafidin azimallahu wa iyyakum, perbuatan-perbuatan yang bid'ah ya perbuatan-perbuatan yang bid'ah yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin dan dipertahankan oleh para kiai kiai ustadz dan lain-lainnya ini semua dikarenakan keangkuhan kalau seandainya dia mau jujur paling tidak tidak ada sunnahnya kan begitu Ya. Paling tidak tidak ada sunnahnya. Berarti masalahnya ini ada dua gendang. Kalau dia nggak sunnah berarti bid'ah. Berarti dia sekarang berada di atas suatu titik yang apa namanya yang yang yang mengkhawatirkan. Karena amalan tersebut tidak ada sunnahnya, ya mana tahu ada sunnahnya. Tapi nggak ada sunnahnya bid'ah jadinya. Kan begitu antara dua gendang mengkhawatirkan. Makanya mengapa kita berdiri di tempat yang mengkhawatirkan? Berdiri saja di tempat yang jelas tidak mengkhawatirkan. Mengapa kita berdiri di pinggir-pinggir jurang kan begitu? Ini gak ada sunnahnya, nggak ada, tapi bagus. Itu kan namanya berdiri di pinggir jurang. Seperti orang yang mengembalakan kambingnya berada di mengembalakan kambingnya di perbatasan yang terlarang. Yushaku ayyaqafi yang hampir saja, yang kemungkinan saja dia akan melewati batas terlarang tersebut. Ya sudah, berdiri saja di tempat yang tidak ada masalah. Sekarang coba kita buat saja satu per, uh, letakkan satu per, satu misal yang sangat mudah sekali. Berzikir sendiri-sendiri bid'ah apa enggak? Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan berzikir sendiri itu bid'ah. Berdoa sendiri tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan berdoa sendiri itu bid'ah. Yang jadi permasalahan doa bersama dan zikir bersama. Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan sunnah. Sebagian mengatakan baik. Nah sekarang tinggalkan sajalah yang yang aneh-aneh ini, yang meragukan ini. Kenapa? Yang jelas, yang jelas saja ada. Kan begitu. Ya sudah doa saja sendiri. Ngapain dipertahankan sesuatu yang mengkhawatirkan? Kan itu paling tidak. Ya, itulah paling tidak. Ah ini tapi permasalahannya menjadi dipertahankan, dicari-cari dalil untuk menguatkan. Kan begitu. Dicari-carilah dalil untuk menguatkan. Makanya ketika kelompok ini dikatakan ini perbuatan bid'ah, mereka nggak bisa mengkonter, oh perbuatan kalian juga bid'ah, nggak pernah. Karena apa? Karena perbuatan orang yang e, berdoa sendiri, jemaah apa namanya, zikir sendiri, ini bukan bid'ah. Kan begitu. Dari satu pihak saja mengatakan bid'ah, kamu juga bid'ah, Tidak berani. Hanya mereka mempertahankan pendapat ini. Nah, begitu. Itu paling minimal berdiri di atas tempat yang mengkhawatirkan. Demikian para ekafidin, Rahimahnya Allah wa iyyakum. Kemudian dari Tariq bin Syihab kola Qalatil Yahud lil Umar, li Umar. Orang Yahud berkata kepada Umar, "Innakum taqra'una ayatan fi kitabikum." Kalian membaca sebuah ayat yang tercantum dalam kitab kalian. Law alaina ma'syarul ma Yahud nazalat apabila ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahud, latafatna dzalikal yawmu aidan. Tentu akan kami jadikan hari tersebut adalah hari lebaran, hari Id. Wa ayu ayatin kata Umar. Ayat yang mana itu? Kata orang Yahud, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Ini ayat yang paling agung kata mereka. Karena apa? Sudah sempurna. Sudah sempurna kenikmatan Allah yang dianugerahkan kepada kaum muslimin karena agamanya sudah sempurna. Oleh karena itu seandainya ayat ini turun kepada kami, maka akan kami kan kami jadikan hari turun ayat tersebut sebagai hari Id. Karena memang harus disyukuri. Ya kita selesai puasa saja, puasa Ramadan, kemudian pada tanggal satu Syawalnya kita berlebaran sebagai tanda syukur walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Ya. Kalian sempurnakan bilangan puasa dan kalian bertakbir atas hidayah yang telah diberikan Allah kepada kalian. Oleh karena itu kata orang Yahud, kalau kamilah yang mendapat ayat ini, tentu pada hari itu kami jadikan hari lebaran, hari Id. Kalau Umar, Umar berkata, "Wallahi inni la a'lamul yaumul ladzi nazalat ala Rasulillah sallallahu wa wasallam allati nazalat fiha." Nazalat ala Rasulillahi sallam ashiyata Arafah fi yaumil Jum'ah. Demi Allah, aku tahu sekali hari turunnya ayat ini kepada Rasulullah dan aku tahu sekali jamnya ataupun saat turunnya ayat ini, yaitu turun ayat ini ketika Rasulullah SAW pada hari Arafah, pada hari Arafah di sore hari, yaitu pada hari Jumat. Hari Jumat bertepatan hari Arafah dan pada sore hari. Jadi paham sekali Umar bin kapan turunnya ayat ini. Walaqad qala Rasulullah SAW Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alai ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuh lahum wa yunziruhum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali dia wajib untuk menunjukkan kepada umatnya, menunjukkan umatnya segala kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya dan menunjukkan segala kejelekan yang dia ketahui kepada umatnya. Artinya, semua kejelekan telah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Ini jelek. Dan semua kebaikan telah diberitahu oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam. Kalau ada kebaikan yang tertinggal yang belum pernah diberitahu oleh Rasulullah, berarti ini berkat, berarti Rasulullah seolah-olah memberi uh, apa namanya membe, uh, di dalam mengabarkan berita kebaikan tersebut masih ada yang kurang. Oh tinggal dua lagi ya Rasulullah yang belum anda sampaikan begitu. Begitu kan seolah-olah. Demikian para ikhwafidin azallahu wa iyyakum. Oleh karena itu kalau ada orang yang menambah dalam syariat ini, menambah kaifiat dalam ibadah yang tidak ada sunnahnya, itu artinya dia mengatakan ya Rasulullah belum semua kebaikan yang anda beritahu belum. Buktinya ini belum pernah anda sampaikan. Itu artinya. Ya, apa bedanya dia dengan Orang yang protes pada Rasulullah tadi masalah keadilan. Gak ada bedanya. Hanya saja dia mengatakan ya Rasulullah adillah, yang ini mengatakan ya Rasulullah belum semua kan begitu. Protes. Demikian para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis yang lain dari Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala dia berkata tarakana Rasulullah SAW, wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa. Tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara. Illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Kecuali beliau menyebutkan apa ilmu yang ada di sebalik kepakan tersebut. Qala dia berkata, faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa qad buyyina lakum." Tidak ada satu pun, satu perkara pun yang dapat mendekatkan diri seseorang ke surga dan dapat menjauhkan diri seorang dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Apalagi kalau ada yang mengatakan ini belum, ada cara-cara ibadah yang intinya mau mendekatkan diri kepada Allah, namun tidak pernah diberitakan oleh Rasulullah SAW, berarti dia katakan ada yang masih tertinggal. Ada cara mendekati, ada cara lain untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Selain cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya dia pandai-pandai, lebih pandai dibanding Rasulullah SAW. Karena dia lihat ada yang kurang. Demikian para ikhwatuddin azallahu wa iyyakum. Jadi, ya, jadi segala sesuatu yang digunakan, segala sesuatu yang berfungsi untuk mendekatkan diri kita kepada surga dan untuk mendekat menjauhkan diri kita pada neraka itu sudah jelas, sudah ada seluruhnya. Sudah dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dijelaskan seluruhnya tanpa terkecuali. Jadi jangan coba-coba membuat cara-cara baru dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun niatnya bagus kan begitu. Makanya tidak ada kelompok sesat pun yang melakukan suatu amalan kecuali dia meyakini inilah yang benar, inilah yang hak. Tidak ada kelompok sesat apapun dia dia beramal suatu amalan ataupun meyakini suatu uh, keyakinan kemudian dia katakan keyakinan saya ini sesat pak, keyakinan saya ini salah pak, nggak akan mungkin, ya tidak akan mungkin. Pasti mereka meyakini itu adalah benar. sesat apapun dirinya, keluarganya, gurunya, pasti dia meyakini itulah yang yang benar. Nah, jadi demikian para ekafidin, rahimani Allah wa iyyaku. Makanya kita harus punya standar dalam menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar ataupun yang batil. Saya kira cukuplah pada malam hari ini. Insyaallah nanti akan kita sambung lagi pada kajian yang akan datang. Aku lu lihat hadza astaghfirullah li wa wa muslimin innahu wal Gracias.